Tanyakan sama beliau. Sampai sekarang ini maaf nih bukan promosi ya. Seperti bulan madu terus. Kenapa bisa begitu? Karena diawali oleh cinta karena Allah. Cinta karena Allah. Dampaknya dahsyat untuk menjaga kelanggengan cinta. Jangan cinta karena nafsu. Kalau cinta karena nafsu, malayan anak cie mulai dol badan. Malayan anak dua deal mulai berjauhan. Malayan anak ketiga sudahlah keripik bawa-bawa monggok-onggok daging. Hah? Tapi kalau cinta karena Allah, bagaimanapun kondisinya, insya Allah Ta'ala, terjaga terus. Dan yang satu lagi teringat, ini istriku akan menjadi ratu bidadariku dalam sorga. Ha? Melihat wanita-wanita lain belum tentu akan sebaik dia, belum tentu akan semulia dia, belum tentu akan sesabar dia, belum tentu akan setakwa dia. Maka dialah yang terbaik. Dari awalnya karena Allah. Jadi kalau dari awal itu karena Allah, insya Allah dah. Insya Allah. Sama juga semangat masuk ke UFAS. Masuk ke UFAS karena Allah. Saya suka hufaz karena di hufaz ini benar-benar berpihak kepada sunnah. Benar-benar berpihak kepada mana yang lebih baik, mana yang lebih lurus. Ya, saya karena Allah ini jadi wadah perjuangan saya. Ini wadah dakwah saya. Apapun di hufaz ini terjadi dia sabar di sini. Ya, bahkan dia akan ikut menata ketika hufaz goncang. Inilah dia makna mencintai karena Allah. Dia akan abadi insya Allah. Dia akan langgeng. Maka mencintailah karena Allah. Mencintailah karena Allah. Juga membenci karena Allah. Ahli ilmu begitu. Tapi jika tidak mencintai karena Allah, tidak membenci karena Allah, hatinya kotor. Sangat cepat dia mudah berpaling. Maka jangan orang jangan tertarik dengan orang yang melamar kita. Tapi kenapa kamu ingin melamar saya? Karena kamu cantik katanya. Sudahlah itu. Usir dia. Kalau begitu kalimatnya karena kamu cantik. Usir dia. Ketika kecantikan kita ini dihilangkan oleh Allah, kita jatuh dari motor, tertungkui awak. Muka awak mukanya di, uh, ke aspal. Kan hilang cantik kita kan? Kita ditinggalkannya karena dia mau sama kita karena kita cantik. Ketika itu hilang, kita akan ditinggalkannya. Maka laki-laki macam ini jangan mau diterima. Tapi kalau kita tanyakan, kenapa kamu mau kepada saya? Dia menjawab, karena agama kamu. Karena akhlak kamu. ya Dan karena kamu orang yang berilmu. Khalas, abadi itu insya Allah. Itu namanya pertemuan karena Allah. Hah? Apa tuh? Enggak enggak dengar, enggak dengar. Lanjut. Ghibah sudah tahu semua. Ini motorin jiwa, Pak. Ini mengotorin jiwa, ghibah, gunjingin orang, Abid. Gunjingin orang. Menceritakan aib-aib orang. Ustadz Zultu, lihatlah hidungnya pesek. Saya tahu hidungnya pesek, tapi ngapain juga digunjingin? Asal lahir anak saya, hidungnya mirip papanya ya. Apa nggak tersinggung saya tuh? Antum yang hidung mancung jangan ketawa. Mentang-mentang hidungnya mancung, ketawanya jadi-jadi. <laughs> ya. ya, jadi coba bayangkan. Astagfirullahaladzim. <laughs> Udah Nur kita satu dinasti Nur. <laughs> Coba 15 anak saya, asal lahir anak saya itu orang selalu menilai hidungnya mirip papanya. <laughs> Astagfirullah. Iya dah, iya. Ah, hidung pesek begini juga alhamdulillah masih ada lubangnya. Alhamdulillah. Nah, jangan ada ribah di antara kita. Itu ngotorin jiwa loh, ngotorin hati. Lanjut. Mengadu domba namimah supaya orang lain musuhan supaya orang lain saling berjauhan, supaya rumah tangga orang retak hancur, supaya dua kampung perang, ngadu domba. Ini ngotorin hati. Gimana cara membuat ini bisa lebih benci ke sana dan seterusnya. Terus ini sudah ada nih. Oh, hapus ini sebaiknya. Ya, menipu berdusta ini sama. Terus berkata kotor. Meremehkan orang lain meski dia lebih rendah darinya. Ya. Khalas. Lanjut, ada pertanyaan? Tentang masalah meremehkan orang, ada uraian yang menyentuh hati di sini. Silahkan dibaca kitabnya. Ya, ini panjang loh. Pembahasan masalah meremehkan orang. Lihat, lihat kitabnya. Lihat kitabnya meremehkan orang. Halaman 42. Lihat ke bawahnya, itu pembahasannya tentang masalah meremehkan orang. Meremehkan orang, panjang uraiannya ke bawah. Janganlah diremehkan orang. Jangan diremehkan orang walaupun orang itu memang lebih remeh dari kita. Ilmunya minim, tampangnya jelek, orangnya miskin, ya. Memang istilahnya memang remeh orangnya, maka janganlah dia diremehkan. Jangan. Karena Allah bisa membuat kita jauh lebih hina daripada orang yang menurut kita remeh saat ini. Lanjut. Ke sepuluh. Ke sepuluh, mengincar ilmu dan mengamalkan ilmu sekuat kemampuan. Gitu, Umar. Kejar ilmu, incar. Di mana terdengar ada ilmu, di mana ada ahli ilmu, kejar, incar. Rakuslah kita, ya. Kemudian amalkan ilmu itu sekuat tenaga, sekuat kemampuan. Kalau sudah mulai pandai naik kuda, maka mahirkan berkuda. Sampaikan ke tingkat di mana kita bisa mengajarkan orang berkuda dan ahli di atas kuda. Bahkan ahli menunggang, uh, ahli memanah, ahli apapun aksi-aksi kita di atas kuda. Sampaikan ke tingkat itu. Memanah juga demikian. Ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu fikih, ilmu sulfiq, ilmu, uh, ilmu ilmu apapun yang lain-lain. Maka jadikanlah diri kita kuat mengamalnya. Kuatkan diri kita dalam mengamalkan ilmu kita baik Sebelas. Sebelas. Memiliki semangat belajar tanpa enggan kepada yang lebih kecil. Bang Habib, anggaplah Arzak sekarang dia hafiz Al-Quran. Atau Musa, Musa. Musa yang dari Belilung, eh, dari Bangka Belitung, ya. Musa datang punya, ngajar di madrasah mulazamah kita. Mau nggak kira-kira Bang Habib belajar sama dia? Mau. Walaupun dia lebih kecil. Jangankan Bang Habib. Zulkifli Muhammad Ali saja pasti akan duduk di depannya. Mau belajar. Kalau memang dia sudah dapat sanat tentang Al-Quran, tentang tahfiz, tentang kiraah. Maka layak belajar dengannya. Jadi jangan pernah ini orangnya masih kecil. Ini orangnya adik saya. Ini orangnya lebih junior. Lalu kita menahan diri untuk belajar darinya. Maka orang seperti ini, dia tidak akan mendapatkan ilmu seumur hidupnya. Ya, dia asik melihat orang yang lebih tinggi, orang yang lebih hebat yang akan dikejarnya. Termasuk bentuk keangkuhan dan kesombongan, dia melihat kepada guru yang akan membentuk ilmu dengan umur. Ya. Kedua belas. Kedua belas, menulislah. Ah, ahli ilmu, adabnya kepada ilmu adalah ikat ilmu itu dengan tulisan. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Kata Imam Syafi'i, ilmu adalah kijang liar di hutan yang kamu dapatkan dengan susah payah. Jika kamu sudah berhasil menangkapnya, kekalkanlah ia dengan cara ikat masukkan ke kandang. Dan ikatan pengikat ilmu adalah menulis. Catat, tulis, catat, tulis, catat, tulis. Begitu cara mengikat ilmu. Ini zaman sudah Masya Allah ya. Dulu orang nulis ilmu itu masih pakai apa nama? Yang kayu itu bambu tuh. Ya. Celupkan ke ke tinta, nulis. Celupkan, nulis. Celupkan, nulis. Masya Allah. kalau sekarang nggak putus-putus kita nulis terus. Ya, Puas kita nulis. Habis tinggal beli aja. Kalau dulu sangat susah mendapatkannya. Satu-satu. Itu pun bisa kalau dilihat-lihat ya hasil karya ulama-ulama dulu kita kagum. Gimana mereka bisa menulisnya? Kapan mereka? Bahkan saya dengar, saya dengar kabar sampai-sampai mereka menghabiskan malam demi malam itu dengan lilin-lilin yang sangat banyak. Dengan bahan-bahan bakar yang sangat banyak. Nggak ada yang mau dibakarnya lagi. Satu demi satu oh, pintu rumahnya pirik-pirik ha? Nyonyo supaya bisa menjadi ganti lilin untuk menulis. Sekarang kita sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu apalagi ada komputer. Ha? Udah gini-gini aja lagi, nang nang nang nang nang. Tulisan boleh mode-mode bantu aja. Sudah sangat gampang sekarang ini. Tapi semakin mudah fasilitas, semakin malas manusia menulis. Ya. Tulislah ilmu. Menulislah ilmu. Baik menuliskan orang yang menghargai ilmu adalah orang yang merawatnya dan tulisan para ulama adalah penulis. Sekarang aplikasi adab mualim dan muta'alim di sekolah. Ini yang berhubung langsung dengan madrasah mulazamah yang berhubung langsung dengan hufaz dan kutab. Ya, keseharian kita di sini adab-adabnya. Adab masuk dan keluar ruang guru sebagai berikut. Baca. Ya. F aplikasi adat muallim dan muta'allim di sekolah. Satu, aplikasi adat masuk dan keluar ruangan guru atau kantor. A. Mengetuk pintu dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap-lengkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Dengan untuk ceramah aja tuh, lengkap-lengkap itu bukan untuk ceramah saja, tapi untuk masuk ke dalam ruangan, masuk dalam rumah, masuk dalam kantor, ya. Kalau ada orangnya di dalam. Terus? Dengan merendahkan suara maksimal tiga kali. Ya, B. Menyebutkan nama dan mengatakan. Ah, sudah minta izin ya pakai bahasa Indonesia aja lah. Ah, kalau ini kan Maya Kamin, yang nggak usah lah masa itu pula diperhatikan di Ufas. Maya Kamin, hal mahuli biduhul. Hah? Oh karena itu, Ah, praktekkan aja di hari-harinya. Silakan. Saya pikir ini uh, belum ada praktek di sini. Kalau sudah ya langsung saja kerjakan. Minta izin. Terus C. Memasuki, guru mengatakan Islam. Iya. Silakan masuk. Please come in. Dia, dia minder lah. Ah, merah bahasa Inggris. <laughs> Please come in. Why the moment? Ya. Yeah? No come in. Tafadhol. Intazir. La tadkhul. D memasuki ruangan dengan santun. Dengan lembut, jangan kesak kerusuk kesak kayak maling. Terus? I. Setelah proses selesai dapat meninggalkan ruang dengan mengucapkan jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lanjut aplikasi adab di ruang lab TIK ini apa? Alat-alat komputer. <clears throat> Baca. A. Mengawali kegiatan praktikum dengan meja kelas untuk belajar dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus? B. Mengambil peralatan TIK sesuai dengan urutan nama dan tiket. Yap. C. Berhati-hati dalam menggunakan peralatan yang ada, tidak bermain di dekat. Dekat komputer. Ah. D. impok komputer tak dua inyo lapinya. D. Tidak makan dan minum di dalam lab. Ya. Jangan bawa kacang goreng. Jangan bawa kuaci. Hah? Sambil dalam itu kita makan kuaci, nanti sampahnya berserakan. Ya. Kadang-kadang masuk biji-biji kuaci itu ke sela-sela komputer. Ala ala tersandik sinan siko. Atau minum-minum kopi dari ayah terserak beko. Mati. Eh. E. Mencuci tangan sebelum dan sesudah praktikum. Ya. F. Membersihkan dan merapikan alat-alat eh, praktikum setelah digunakan. Ya. B. Menempatkan alat-alat eh, praktikum yang telah digunakan di tempat semula. Ya. H. Melaporkan pada guru pembimbing apabila ada alat-alat yang rusak baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya, laporkan. Jadi kalau ada yang rusak di tangan kita laporkan. Ini kenapa macet ini? Awal-awalnya nggak macet tapi sekarang macet, laporkan. Ya, silakan. Jangan sampai diam-diam. Bukan gentleman seperti itu. Semoga saja nggak diminta ganti ke kita. Ya. Tapi kalau kita diam-diam, kita akan mempunyai sifat yang tidak baik ke depannya itu sifat lisun. Apa arti lisun? Maling. Ya, kalau kita berani terang-terangan mengatakan minta maaf ini uh, pot tersinggung diambil tadi jatuh ya, pecah. Kita mengajarkan kepada kita beberapa hal. Jujur, terus terang dengan kebenaran, ya, bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan, Sifat-sifat ini akan menjadi karakter yang mulia bagi kita ke depan. Tapi kalau seandainya kita diam sembunyi akan mempunyai sifat lifs. Dan dia akan menjadi pencu, pencurang nanti. Dia akan jadi pengkhianat di masa depannya. Jangan seperti itu. Ngaku saja nggak apa-apa. Ini saya yang jatuhkan tadi. Taib. Mengakhiri kegiatan praktikum dengan hamdalah. Taib. Aplikasi adab berkunjung di Al-Hufaz Mart. Apa perlu ini? Silakan. A. A. Ingat hari jual beli hanya diizinkan hari Jumat saja untuk santri. Ini nizam namanya ya. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kebaikan sebaik apapun dia tapi tidak diatur dengan nizam, dia akan bujar dia akan bubar, dia akan kalah oleh kebatilan yang diatur dengan nizam, sistem yang telah dibuat. Peraturannya begini, indahkan peraturan itu. Insya Allah kita akan lebih unggul karena kita sedang mengusung sebuah kebaikan yang besar. Oke, okay, terus membeli yang baik dan sesuai kebutuhan. C. Mengucapkan Assalamualaikum dan menyapa penjaga mark dengan sopan dan ramah. B. Mengantri dalam membeli makanan E. Membayar makanan atau minuman yang dibeli dan tidak berhutang Nah, jangan berhutang I. Jangan berhutang Kalau ada yang datang andalkan hutang ya Harus ada jaminannya Harus ada jaminannya nah, Ya Kalau memang anggota uh, guru semacamnya Gajinya adalah jaminannya Tapi utang itu enak ketika uh, apa lunak gigi pada pada lidah ketika berhutang tu lah. Ketika orang bayinya yang mana kareh, lu lidah daripada orang gigi lah. Lebih baik tidak berhutang. Ketika ada duit kita beli cash itu manis sekali rasanya. Daripada berhutang, Iwan anak telulu ya liu sudah lah. Terus <clears throat> catatan agar anak menjadi orang yang jujur dalam bermuamalah mahariah dan tidak memaksakan membeli yang tidak mampu ia beli. Empat, aplikasi adab di perpustakaan taman. A. Mengawali kegiatan dengan niat ikhlas dan bersungguh-sungguh untuk belajar serta mengucapkan basmalah. B. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada petugas perpustakaan. C. Mentaati peraturan perpustakaan. D. Memasuki perpustakaan dengan tenang dan tertib. E. Membaca buku dengan suara kecil atau dalam hati, tertib dan rapi. F menghargai pengunjung lain dengan tidak mengganggu ketenangan mereka. D. Meninggalkan perpustakaan yang tertib dan rapi sambil mengucapkan Assalamualaikum. Terus aplikasi adab olahraga. Ini ce umum seluruhnya. A. Mengawali kegiatan dengan yang ikhlas dan bersungguh-sungguh untuk sehat jasmani serta mengucapkan basmalah. Niatkan i'dad. Kalau olahraga itu niatkan i'dad. Olahraga itu niatkan edat. Olahraga ahli ilmu adalah yang sesuai sunnah. Silakan sebutkan. Berkuda, memanah, berenang, bela diri, gulat, berlari, apa lagi? Ah? Lompat. Lempar tombak, ya lempar tombak. Oh ya. Itu olahraga-olahraga ahli ilmu. Olahraga-olahraga yang lain nggak lah. Ya, terus. B. Berpakaian olahraga sesuai dengan ketentuan. C. Membawa minum agar tidak dehidrasi. Jangan bawa pakaian sholat untuk olahraga. Jangan bawa pakaian seragam eh, belajar untuk olahraga. Ya, pakai pakaian resmi olahraga. D. Tidak ter, tidak bercampur antara ikhwan dan dengan akhwat. Ya. I. Mentaati peraturan permainan. F. Tidak berlebihan dalam aktivitas dan melakukan gerakan. G. Menggunakan fasilitas dan peraturan olahraga dengan penuh tanggung jawab. Ya, kemudian menempatkan kembali pada tempatnya barang-barang olahraga yang tadi diambil. Ya, kayak kita punya pedang-pedang kayu, punya tombak-tombak bambu, eh tombak apa? Itu semuanya sekarang eh, abah perhatikan sudah mulai pecah-pecah, udah mulai hilang-hilang. Ya, menandakan kita belum terlatih lagi untuk menjaga inventaris olahraga yang sudah kita adakan. Aplikasi akhlak berpapasan dan bertemu guru. A. Ketika bertemu guru wajib memberi salam. Siapa yang beri salam? Murid. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi selalu beliau yang memulai salam. Bukan berarti beliau melanggar adab. Bukan berarti begitu. Kalau adabnya murid yang memulai mengucapkan salam pada guru. Tetapi kata Rasulullah salam-salam yang terbaik di antara kamu sekalian adalah yang paling duluan memulai salam. Baik, terus. Wajib memberi salam dan mencium tangan untuk ikram. Wajib memberi salam. Dalam artian ini wajib bukan berarti wajib ditinggalkan berdosa ya. Ya. Tetapi wajib dalam artian adab. Ya. Kemudian sodorkan tangan kita kepada guru, ya, cium. Ini adab. Terus B. Menyapa dan menampakkan wajah yang ceria. Sapalah guru kita. Nampakkan wajah ceria. Terus C. Menghadapkan wajah ke arah guru. Jangan bicara sambil melakukan aktivitas lain. Ini melanggar adab. Tidak beradab. Murid ngomong tapi sementara dia sambil mengerjakan aktivitas yang lain. Apalagi sambil SMS. Oh jadi begitu Pak ya. Ah kini lah mau tahu baru tu Pak. Ni gurunya dia perlakukan seperti itu. Suatu hari akan dibalas oleh Allah. Dia akan diperlakukan tanpa penghormatan oleh murid-muridnya. Lanjut. Di Memperhatikan dan memperdengarkan pembicaraan guru dengan seksama. E. Bagi tilmizah tidak bersikap manja, genit, merajuk, dan menyentuh guru laki-laki. Tuh pertanyaan tadi. Bagi tilmizah itu artinya apa? Murid perempuan. Ya, jangan sampai merajuk pada guru laki-laki. Apa aku malu apa aku. Jangan jangan uh, mewe merajuk mana dia tadi? Ya. Tidak bersikap manja, genit, merajuk dan menyentuh guru laki-laki. Apa? Ini pesan pesan tren liar yang macam ini. pesan pesan tren tidak beradab. Gurunya enak saja dipegang seperti itu. Allahumma salli ala Muhammad. Dan semoga zaman kebangkitan Islam ini, wanita-wanita kita, murid-murid kita sudah memakai adab yang tinggi. Sehingga bertemu dengan guru, laki-laki, dia sudah menggunakan hijab. Ya, dia sudah menggunakan hijab sudah mulai bagus di Madrasah Putri. Alhamdulillah. Kalau datang tamu laki-laki, mereka sudah tidak mudah saja memperlihatkan badan. Dulu awal-awal masih kayak ke orang tua begitu ya. Sekarang sudah mulai menjaga, alhamdulillah. Ya. Bahkan abah pun kalau datang ke sana, eh, tunggu tunggu dulu pak. Wah, itu bagus sekali itu. Dulu pak. Cuman pas masuk kemarin nyatroni kok dipersilakan masuk ya. Yang tiga orang dia sedih juga kita ngelihatnya berisakan masuk ke dalam itu nggak boleh nggak boleh adabnya ini tempat asrama putri tidak ada yang boleh masuk ke sini kecuali membawa surat resmi dan kami keluar dulu semua silakan masuk ya. terus S. Bagi tilmizun tidak bersikap manja dan menyentuh guru perempuan. Ya. Di ini juga dilatih ah, anak-anak uh, hufaz kita anak UFAS, anak kutab juga dilatih ini. Jangan biarkan anak-anak perempuan, murid-murid kita yang perempuan, biasa-biasa saja uh, memegang guru laki-lakinya. Bersalaman guru laki-lakinya, memeluk guru laki-lakinya. Mulai kita ajarkan. ya Kepada para mualim-mualim kita, anak-anak putri, kita ajarkan adabnya begitu. Dari awal masuk nggak apa-apa. Kita tetap sayang sama dia. Kita boleh mengusap uh, kepalanya. Kalau dia masih kecil ya. Masih kecil kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, jangan lagi. Ya, kelas satu kelas dua kelas 3, gimana? Kelas satu kelas dua. Ya, artinya mereka udah besar. nih Anak-anak sekarang mau cepat-cepat besar. Kelas dua udah pandai pacaran. Ya, udah ngerti dia sentuhan itu udah lain dia mengartikan tuh. Nah, lebih baik tidak, itu lebih aman. Terus Diri tidak memberikan suara melebihi suara guru. H. Berperilaku hormat dan tidak melecehkan guru. I. Berpamitan jika sudah selesai bicara. Ini yang penting ya, pamitan. Setiap kita selesai bicara, jangan nggak pamitan. Ketika kita di atas di kamar di rumah ruang tamu bunda uh, bertiga turun dari Yano cuma kalau nggak salah imam sendiri yang mengucapkan assalamualaikum atau siapa ya pamitan sendiri yang lain enggak jadi tolong ke depan sudah selepas dari ketemu guru pamitan itu penting salaman ucapkan assalamualaikum ya aplikasi adab rapat kelas atau majelis syuroh A. Ah, mengawali kegiatan dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keputusan terbaik serta mengucapkan basmalah. Bismillah. Awali syura itu dengan bismillah. B. B. Memulai rapat dengan tilawah. Awali dengan kiraatul Quran tilawah. Terus? B. Menghindari ikhtilat antara ikhwan dan akhwat. Buat pembatas seperti ini, ya, sehingga tidak saling bertatap-tatapan selama musyawarah. Buat pembatas. Terus? di mendengarkan setiap pendapat orang lain dan tidak memotong pembicaraan. Ya, dengarkan orang itu sampai selesai. Yang memotong jangan kita. Kalau seandainya amir majelis yang memotong itu hak dia. Ya, untuk persingkat waktu. Tapi jangan kita sama anggota syuro, jangan kita yang memotong. Biarkan amir majelis. Terus I meminta izin kepada pemimpin rapat untuk berbicara dengan mengangkat tangan. Minta izin. Minta izin itu begini ya. Baik. F. Tidak mendominasi pembicaraan hmm. G. Menghindarkan debat kusir Tahu maksudnya tidak mendominasi nak? Tahu maksudnya? Jangan cuma suara kita aja yang dari awal terdengar terus Hah? Orang udah mau ngomong, bentar, saya belum selesai oh, Baru dikasih kesempatan 5 menit, kita ngomong 15 menit Yang ini baru 2 menit, kita ngomong setengah jam Mendominasi pembicaraan, emang ini untuk ceramah, ente yang memberikan ceramah? Kan enggak jadi kalau begitu tolong bagi yang lain space dan waktu yang cukup untuk berbicara juga. Nah, kalau enggak kalau cuma kita aja bicara ngapain musyawarah? Terus hak Menghormati dan komitmen terhadap hasil keputusan rapat walaupun tidak sesuai dengan pendapat pribadinya. Adab dalam musyawarah. Ibu-ibu, bapak sekalian, adab dalam musyawarah. Jika kita diberi izin untuk berbicara, maka berbicaralah. Jika pendapat kita diterima, jangan bangga. Adabnya ini yang perlu dipegang. Jangan pernah bangga kalau ide kita diterima, apa yang harusnya kita ucapkan? Astagfirullahalazim, astagfirullah, astagfirullah. Sebab apa? Bisa jadi ide ini dijalankan ternyata petaka akhirnya. Ternyata musibah ujung-ujungnya. Maka jangan bangga ketika ide kita diterima. Ketika ide kita ditolak dalam musyawarah, apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Jadi nggak kecil hati. Enggak kecil hati. Ketika ide kita ditolak, kita ucapkan alhamdulillah. Jadi bebas kita dari tuntutan kalau ternyata jika ide diterima justru membahayakan komunitas, membahayakan lembaga. Makanya tidak diterima ini alhamdulillah selamat. Sebagian dari orang yang tidak berilmu dan menandakan ini tipis adab adalah kalau idenya nggak diterima bakaci hati. Berkecil hati lalu sangat tersinggung dengan orang yang tadi menolak ide dia di, di majelis itu. Hah? Terus I menyampaikan pendapat dengan santun dan intonasi suara sewajarnya. Ya. Memanfaatkan waktu rapat secara efektif dan efisien serta tidak bercanda berlebihan pada saat rapat berlangsung. Ya. Menutup suro dengan membaca hasil kesempatan suro, membaca doa kafatul majlis. Nah, aplikasi adab belajar di kelas. Aplikasinya belajar di kelas. A mengawali kegiatan yang ikhlas dan bersungguh-sungguh agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ridho Allah serta berdoa. Ya. B. Duduk tertib dan rapi di dalam kelas. C. Mendengarkan dan memperhatikan penjelasan guru dengan seksama. D. Fokus dengan ilmu, tidak beraktivitas lain dengan mainan, coret-coretan, fantasi pribadi dan usil pada teman yang lain. Itu dia. Ya, itu dia bagi anak-anak kami yang putra-putri jangan nyeret nyeret, gambar-gambar baik di meja tulis kita di buku tulis kita apalagi di buku kurikulum kita jangan ya lanjut menjalankan tugas yang diberikan oleh guru dengan senang hati ya jangan nampakkan muka masam lah terimalah dengan muka senang laksanakanlah dengan senang tidak dengan muka masam i Sudah ya. Antusias dalam menjawab pertanyaan. Di Aktif bertanya dan ikut memberikan pendapat jika diizinkan. Aktif bertanya. Dalam dalam kelas harap aktif bertanya kalau itu adalah ruangan yang diberikan oleh guru kita. Silakan bertanya. Ada yang mau bertanya? Segera. Ada yang bertanya? Segera. Ya. Diam itu tidak baik. Miftahul ilmi as-su'al. Miftahul ilmi as-su'al. Apa artinya? Kunci ilmu adalah bertanya, ya. Kunci ilmu adalah bertanya. Lanjut. Tidak makan dan minum saat pelajaran berlangsung. Itu dia yang tadi disinggung. Ya, jangan sampai adanya majelis ilmu. Sekolah tuh kelas-kelas itu majelis ilmu loh itu. Jangan ada makan minum. Nah, sebagian majelis ilmu sengaja sedang mulai acara masuk bawa snack-snack. Uh, saya kalau udah kayak gitu langsung down semangat saya. Ada beberapa masjid memang yang kalau mengadakan acara langsung masuk kotak-kotak snack. Sedang ceramah tuh masuk tuh. Orang seliweran. Waduh, sangat nggak nggak nggak nyaman betul kalau udah kayak gitu. Biasanya saya pribadi saya akan stop. Silakan saya kasih waktu 10 menit. Bagikanlah cepat, makanlah cepat. Saya berhenti dulu. Saya tidak mau ketika saya bicara orang makan. Ketika saya bicara orang minum. Kita aja malah yang yang agak anehnya dia bawa makanan ke depan, ke depan kita. Kue, snack, segala macam lengkap. Kapan waktu saya akan makan? Saya ngomong nggak mungkin, saudara-saudara, kemudian kita nggak akan pernah itu terjadi. Kalau itu dilakukan melanggar adab ilmunya yang disebarkan tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menutup pelajaran dengan doa. Ya. Ya. Ikrar santri. Baca sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا Allah ghayatuna. Ghanya dipanjangkan alifnya ya. Allah غايتنا Ya. Ar-Rasulu Quduwatuna. Tanpa pakai alif. Quduwatuna. Salah itu. Tanpa pakai alif. Al-Qur'anu Dusturuna. Bukan to, tapi ta. Ta. Dustu. Bukan tu. Ya. Al-Jihadu Sabiluna. Al-Mautu Fi Sabilillah. Asma amanina. Mimnya panjang. Amanina. Setelah nun pakai ya. ya. Asma amanina. Begitu. Baik, bab tiga. Assalam. Uh, ya, silakan. Udah terasa capek? Udah terasa capek? Udah terasa capek? Yang capek angkat tangan. Yang terasa capek angkat tangan. Yang ibu-ibu yang terasa capek siapa? Hah? Baik. Terima kasih sudah jujur anak-anakku. Sudah jujur wahai muallim. Tapi harusnya nimbang dong. Harusnya capek saya atau di situ? Hah? Saya mau ngaku capek nggak? Tidak. Waktu saya seperti yang semuanya ketahui sangat langka bisa seperti ini. Jadi ketika ada antum harus rakus dengan ilmu ini. Harus rakus. Saya tidak punya banyak waktu, besok udah hilang lagi setengah bulan. Ketika bisa begini, rakuslah. Jangan tiap sebentar ngelihat lambek nasar kok, lambek nasar kok. Coba lihat ini ha. Lihatlah ini. Belum setengah lagi. Saya jarang bisa ditemui, punya waktu yang selapang ini sekarang. Nikmati. Kalau perlu minta malah Ustadz, lanjutkan menjelang maghrib. Nanti kira-kira setengah jam menjelang maghrib kita stop. Ini baru namanya tamak dan rakus dengan segala yang bermanfaat. Itu baru. Allah Akbar. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, para mualim dan mualimat yang dimuliakan, kayaknya udah mulai campur gimana gitu ya mau cepat malu mau tambah udah nggak kuat saya dua bulan loh kayak gini ini dua bulan dari sejak bangun subuh sampai sholat subuh ya sampai jam 10 malam berhentinya cuma berhentinya cuma makan dan sholat doang yang lainnya duduk macam ini itu yang saya katakan, nak kabar so ikuo puluh. Tapi kami menjalannya dua bulan loh ini. Kita baru satu hari ya. baru satu hari. Memang berguguran. Dari 70 orang yang datang, akhirnya 30 yang bertahan. Dua bulan itu. Gimana? Bisa lanjut? Anak-anak gimana? Bisa lanjut? Bisa lanjut? Alfa? Bisa. Zikra? Bisa lanjut? Ijan kan Ustaz uh, eh, Sagan Kabah lo gue lanjut nak? Imam bisa lanjut? Aris? Tadi yang paling banyak angkat tangan yang putra lo. Masih ingat Bang Umar? Bang Abid? Berapa lama generasi salah menuntut ilmu? Berapa lama dia duduk? Para penuntut ilmu zaman dulu Berapa lama mereka duduk? Satu kali duduk dia sanggup duduk sekian lama gitu Masih ingat nggak? Masih ingat Bang Umar? Berapa jam? Hah? Berapa jam? Generasi salaf dulu bisa duduk mereka tahan antara 12 sampai 18 jam. Duduk. Coba lepas subuh sampai jam 10. Coba hitung berapa jam. Dari Ba'da subuh, Jakarta itu subuhnya cepat loh ya. Jam 4 kurang lewat seperempat itu udah subuh. Ya. Ah, silakan hitung sampai jam 10 malam. Berapa jam? Hah? Udah dipotong dengan sholat dengan makan? Udah? Berapa jam? Sama-sama menghitung. Dari jam 5 ke jam 6. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 berhenti. 12 berhenti, sholat zuhur dan makan siang. Nanti jam 1 mulai lagi. 2, 3, uh, jam 3 berhenti. Sampai setengah 4 sholat. Nanti setengah 4, setengah 5, setengah 6. Ya. Nanti setengah 6 berhenti. Sholat maghrib. Lepas maghrib lanjut lagi uh, satu jam aja dihitung. Satu jam lebih sedikit lah. Nanti dihitung. Kami isaknya ditunda. Oke, dari jam dari jam uh, apa? Setengah tujuh ya. Kami sudah sudah makan, sudah sholat. Tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Ada berapa jam? ah Empat belas jam. Oke, empat belas jam. Dan itu tiap hari loh. Setiap hari kami duduk. Baik sekalian eh, hamba-hamba uh, Allah yang kami muliakan, kita tadi baru berapa jam dari pagi? 9, 10, 11, 12. 12-nya nggak penuh tadi ya. Kemudian mulai dari jam 1 lewat. Ya. 2. Sekarang jam berapa? 3. Baru 6 jam ya? Baru 6 jam ya? Iya, Fis. Mana Fis? Ya saya baru 6 jam kita 6 ya, jam kurang lah ya Kalau kita sudah merasa ini kebanyakan Sangatlah ini kekurangan Ini kekurangan kita Menuntut ilmu di zaman ini ini kekurangan kita Coba bayangkan Gimana nggak tamat kitab yang tebal kalau duduknya dari pagi sampai jam 10 malam. Dari pagi jam 10 malam. Dua bulan tamat kitab. Fathul Bari itu panjang loh. Fathul Bari itu panjang. Tahu panjang Fathul Bari? Hah? Tahu panjang Fathul Bari? Bilang enggak cepatlah. Nah, gitu, biar cepat. Panjangnya Fathul Bari itu segini. Nah, itu kalau yang terjemahan. Kalau terjemahan lebih, hampir dua meja ini panjangnya. Ya, panjang ini. Panjangnya Fathul Bari. Itu yang kami tamatkan dalam dua bulan. Baiklah kabar Rasul ikulo, kami katakan tadi. Ya, tapi itu tiap hari loh, tiap hari. Rata-rata kami wajahnya menjadi putih-putih dan kurus-kurus kurus-kurus. Ustadz Zulkifli, mana uh, Salma? Beliau mengatakan, udah yang terbaik badannya ketika sedang daurah dulu. Pulang-pulangnya kurus ya. Ya, pulang-pulangnya kurus, putih. Karena kita di ruangan terus di Jakarta. Ya, memang dibarengi dengan olahraga yang keras. Asal ada waktu, segera olahraga keras. Ya, asal ada waktu, segera olahraga keras. Sehingga terseimbangi antara duduk yang lama dengan jalannya darah. Baik. Sekarang Gimana buat kesepakatannya? Masih sanggup ada asar dilanjutkan? Ah? Oh, Ustaz Mujur. Ah, alun turun yang tadi, leh. <laughs> Baik, karena ada undangan Ustadz Mujur, ya. Setengah lima kita selesai, boleh? Boleh setengah lima kita selesai? Nanti kita langsung berangkat ke tempat Ustadz Mujur. Semoga kita masih ada nasib Mujur. Masih ada jatah makanan yang dari Mujur. Ya. Baik. Kita break dulu sekarang, istirahat dulu. Kita selasar dulu. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Syahadu an la ilaha illa anta. astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا